Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-thani Amalu ismil fa'ilil muhalla bi'al Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai amalan isim fa'il. Kemudian pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai amalannya isim fa'il yang dia itu mujarrad, yang dia itu kosong dari al, tidak bersambung dengan al. Maka pada pembahasan ini kemudian dibahas athani keadaan yang kedua dari isim fa'il amalus mil fa'ilil muhalla al, yaitu amalan dari isim fa'il yang dia itu bersambung dengan al. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-431. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa in yakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'maluhu qadir tudi. Dan jika isim fa'il itu bersambung dengan al atau diawali dengan al. Maka isim fa'il tersebut itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Baik itu untuk fafil mudhi ya, baik itu untuk zaman yang telah lampau, atau juga wa dan juga zaman yang lainnya. Kemudian eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini dan beliau mengatakan hadhil halatu tsaniyatu min ahwalismil fa'ili. Ini merupakan keadaan yang kedua dari keadaan isim fa'il. Keadaan yang pertama itu kemarin yang tidak bersambung dengan al. Nah, ini adalah keadaan yang kedua Wahia an yakuna muqtarinan bi'al. Yaitu keadaan di mana isim fa'il itu bersambung dengan al. Faya'malu amala fi'lihi mutlakon. Maka isim fa'il yang bersambung dengan al itu beramal seperti amalan fi'ilnya secara mutlak. Secara mutlak itu artinya tidak ada syarat-syarat yang mengikat. Bi ghairi taqayyudin bi zamanin muayyanin. Tanpa terikat dengan waktu tertentu atau zaman tertentu. Artinya bisa digunakan untuk zaman yang lampau, kemudian zaman sekarang dan juga zaman yang akan datang. Ini berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Karena isim fa'il yang dia mujarrot, yang tidak bersambung dengan al, itu syarat yang pertama, itu penggunaannya harus untuk hal atau istiqbal. Untuk keadaan sekarang atau keadaan yang akan datang. Sedangkan untuk yang bersambung dengan al ini, itu tidak terikat dengan zaman tertentu. Waduna an ya'tamida ala syai'in ma dhukiro. Dan juga isim fa'il yang bersambung dengan al ini untuk dapat beramal seperti amalan fiilnya, itu tidak perlu bersandar dengan hal yang telah disebutkan sebelumnya. Karena untuk isim fa'il yang dia mujarrad yang tidak bersambung dengan al, untuk beramal seperti amalan fiilnya, itu dia harus bersandar kepada sesuatu ya seperti istifham atau nafi atau nida dan seterusnya. Nah, untuk yang bersambung dengan al ini tidak disyaratkan seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan mutlak. Nahwu contohnya Al-katimu sirra ikhwanihi mahbubun. Al-katimu sirra ikhwanihi mahbubun seseorang yang dapat menyembunyikan rahasia dari saudara-saudaranya itu orang yang dicintai. Maka di sini timu mubtadaun. Maka lafat alka timu pada jumlah tersebut itu adalah mubtada. Wa fihi dhamirun mustatirun. Dan di dalam alka timu itu terkandung domir mustatir. Dan kita lihat al-katimu adalah isim fa'il yang bersambung dengan al. Nah, maka isim fa'il itu mengandung domir mustatir. Huwal fa'ilu dan domir mustatir yang menjadi fa'il dari isim fa'il. Sirro maf'ulun bihi lismil fa'ili. Lafat sirro itu menjadi maf'ul bih dari isim fa'il. Mahbubun khobarul mubetadai dan lafat mahbubun adalah khobar mubtada. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantara contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-134. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas ya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia maka di sini ada al-kadhimina ya al-kadhimina itu isim fa'il ya isim fa'il kemudian dijamakkan Nah, kemudian bersambung dengan al. Maka apa? Fal ghaidha, maka lafat al ghaidha setelahnya maf'ulun bihi lismil fa'ilil muhalla bi al. Ya al ghaidha menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il yang bersambung dengan al atau dihiasi dengan al. Wa makna ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa in yakun silata al ila akhirih. Ai maksudnya wa in yakunismul fa'ili mabdu'an bi ahlil mausulati. Dan jika isim fa'il itu didahului oleh al. Yang alnya itu adalah al mausulah. Jadi membawa makna mausul fa innahu ya'malu amala fi'lihi. Maka isim fa'il yang dihiasi dengan al tersebut itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. fi zamanil madhi wa ghairihi. Baik itu untuk masa yang telah lampau dan juga selainnya. Kita lanjutkan. Amalu siyagil mubalaghati. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai amalan dari isim fa'il, kita masuk ke amalannya siroh mubalaghah. Siroh mubalaghah itu ya bentuk atau susunan yang menunjukkan makna mubalaghah. Menunjukkan makna sangat ya berlebihan dan banyak seperti itu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-432 dan bait yang ke-433. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan fa'alu naumi fa'alu fi kathratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallaba wa fa'ili. Maka untuk lafat fa'alun, kemudian atau mif'alun, atau fa'ulun, itu dia dapat menggantikan isim fa'il pada banyak keadaan. Ya, karena sirah mubalaghah itu sebetulnya makna yang dibawa itu adalah makna fa'il atau makna isim fa'il. Nah, ini dapat menggantikan yang banyak atau banyak digunakan untuk menggantikan isim fa'il. Fayastahiqqu malahu min amalin. Maka dia berhak ya untuk beramal sebagaimana isim fa'il. Jadi lafat fa'alun, mif'alun, fa'ulun itu berhak untuk beramal sebagaimana isim fa'il itu beramal ya, atau layak atau pantas untuk beramal. Wa fi fa'ilin wa fa'ili. Kemudian untuk lafat fa'ilun dan fa'ilun itu juga dapat beramal seperti amalannya isim fa'il tetapi qalla lebih sedikit ditemui di antara ucapan orang Arab. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan mimma ya'malu 'amalal fi'li siyagul mubalaghati dan di antara isim atau kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il itu adalah siyagul mubalaghati yaitu sighah mubalaghah atau struktur atau bentuk yang menunjukkan makna mubalaghah. Sangat berlebihan banyak. Atau apa itu sirah mubalaghah? Wahia kullus min huwila lil mubalaghati wat takfiri. Yang dimaksud sirah mubalaghah itu adalah setiap isim yang diubah atau dibentuk untuk menunjukkan makna mubalaghah, ya makna sangat atau berlebih, wa takfiri dan juga menunjukkan makna banyak. Kita lihat catatan kaki. Huma mutaghayyirani. Dan mubalaghah dan juga takfir itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Nah, di mana perbedaannya fal mubalaghatu bi'tibaril kaifiyati. Maka kalau istilah mubalaghah itu yang menjadi pertimbangan itu adalah kaifiyah, yaitu cara atau gaya atau metode. Jadi menunjukkan kaifiyah, caranya bagaimana. Kemudian wa takfiru sedangkan yang namanya takfir bi'tibaril kamiyati kalau takfir itu yang menjadi pertimbangan itu adalah kuantitas, ya, banyaknya. Jadi kalau mubalaghah itu kaifiyah, cara atau bagaimana, sedangkan takfir itu yang dipertimbangkan, yang dilihat itu adalah kuantitasnya. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian wahia kullus min khuwila lil mubalaghati wat takfiri fil fi'li. Ya, fil fi'li min sighati fa'ilun atau fa'ilin ila ihdas siyaghil madhkurati. Jadi tadi di antara yang beramal seperti amalan fi'ilnya adalah sighah mubalaghah, yaitu setiap isim yang dibentuk ya dalam eh, dibentuk untuk makna mubalaghah dan takfir yang dia itu yang menunjukkan perbuatan dan dibentuknya dari apa huwilanya dari apa min sighati fa'ilun ya dari bentuk fa'ilun atau isim fa'il ila ihdas siyaghil madhkurati ya dibentuk dari fa'il menuju ke lima atau menuju ke bentuk yang akan disebutkan Ya, wahia khamsun. Ada lima bentuk dari sirah mubalaghah. Atau kita lihat catatan kaki. Wa qad ta'ti li ghairil mubalaghati. Dan terkadang walaupun bentuknya itu mubalaghah, tetapi terkadang dia itu datang tapi maknanya bukan untuk mubalaghah. Ya maknanya makna fa'il biasa yang menunjukkan makna fa'il pelaku. Nahwu contohnya syarufa ya fi'il syarufa fahuwa syarifun. Maka isim fa'ilnya itu syarifun walaupun secara bentuknya secara susunannya itu seperti susunannya sirah mubalaghah. Tetapi ini maknanya makna isim fa'il yaitu orang yang mulia wa karuma fahuwa karimun. Ya, kemudian karuma yang mengikuti wazan fa'ula, maka isim fa'ilnya juga karimun. Seolah-olah itu adalah sighah mubalaghah, tetapi itu maknanya fa'il, yaitu yang terhormat. Kita kembali ke atas. Nah, ada lima. Ya, wahya khamsun. Ada lima bentuk dari sirah mubalaghah. Al-awwalu atau al-ula, sirah yang pertama itu adalah fa'alun. Fa'alun. Fa'alun itu adalah wazan untuk sirah mubalaghah. Bitashdidil aini dengan mentashdidkan ainnya. Ya, fa'alun huruf keduanya ditashdid. Nahwu contohnya Al-qa'idun najihu laisa bi hayyabin indal faz'i. Al-qa'idun najihu laisa bi hayyabin indal faz'i. Seorang pemimpin yang sukses itu tidak takut ya, ketika terjadi ketakutan atau kepanikan. Maka di sini ada Hayyabin. Ya, Hayyabin. Hayyabin itu berarti yang menunjukkan ketakutan atau keengganan keengganan yang sangat. Ya, karena mengikuti wazan fa'alun. Wa minhu si bawaihi Dan di antara contoh dari penggunaan fa'al itu adalah apa yang dihikayatkan oleh si sibawaihi. Beliau mengatakan, Ammal asala fa ana syarrabun. Adapun madu, maka saya banyak minum madu. Fasyarrabun sigotu mubalagotin. Maka lafaz syarrabun itu adalah bentuk dari mubalagoh, sigoh mubalagoh. Wa qad amilat amalal fi'li dan sigoh mubalagoh itu yang seperti ini itu beramal dengan amalan fi'ilnya. Atau lafat syarrobun di sini itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Fafiha domirun mustatirun. Dan pada lafat syarrobun itu terkandung domir mustatir. Wal fa'ilu yang domir mustatir itu menjadi fa'il dari siroh mubalaghah tersebut. Wal maf'ulu al-asala dan yang menjadi maf'ul adalah lafat al-asala yang di awal tadi, ammal asala. Al-thaniyatu, sirah mubalaghah yang kedua adalah mif'alun. Mif'alun bikasril mimi. Ya, mif'alun dengan mengkasrohkan mim. Nahwu contohnya, Al-karimu min harun ibilahu lidaifihi. Al-karimu min harun ibilahu lidaifihi. Seorang yang dermawan itu banyak menyembelih untanya untuk dihidangkan bagi tamunya. Ya, untuk tamunya atau untuk dihidangkan bagi tamunya. Maka di sini ada min harun. Min harun itu uh, eh, sirah mubalaghah yang menunjukkan banyak menyembelih. Kemudian ibila, ya ibilahu pada ibila pada ibilahu itu menjadi maf'ul bagi lafat min harun. Al-thalifatu, kemudian sirah mubalaghah yang ketiga, fa'ulun bifathil fa'i, yaitu mengikuti wazan fa'ulun dengan memfathahkan fa'nya. Nahwu contohnya, Al-mu'minu syakurun rabbahu ala ni'amihi. Al-mu'minu syakurun rabbahu ala ni'amihi. Seseorang yang beriman itu banyak bersyukur kepada Robnya karena nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka syakurun di sini itu adalah Ah, wazan dari sirah mubalaghah yang menunjukkan banyak bersyukur. Dan dia dapat beramal yaitu kepada Rabbahu. Kemudian wa tahwilu ila hadhihi thalathati bi kathratin. Dan diubahnya isim fa'il kepada ketiga bentuk ini yaitu fa'alun, mif'alun dan fa'ulun itu banyak ditemui dari ucapan orang Arab. Jadi ini yang dominan, yang banyak digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna mubalaghah. Nah, kemudian beliau menyebutkan dua lagi. Ar-rabi'atu sighah yang keempat, fa'ilun. Ya, fa'ilun bi kasril aini wa ba'daha ya'un. Yaitu dengan mengkasrahkan ain dan setelahnya ada huruf ya. Nahwu contohnya Al-mu'minu rahimun bid-du'afai. Orang-orang yang ber, atau orang yang beriman itu ya, menyayangi kaum du'afa atau orang-orang yang lemah. Kemudian al-khamisatu yang kelima fa'ilun mengikuti wazan fa'ilun bikasril aini min ghairiyain dengan mengkasrohkan ain tetapi tanpa ya. Kalau yang keempat tadi kan ada ya. ya al satu yang kelima ini fa'ilun, dia tidak ada ya-nya. Nahwu contohnya eh, la takun jazi'an inda syada'idi. La takun jazi'an inda syada'idi. Janganlah engkau itu ya menjadi putus asa ya banyak putus asa ketika ditimpa musibah atau bencana maka jazi'an di situ adalah sirah mubalaghah yang mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna ya banyak putus asa wa tahwilu ila hadaini bi dan diubahnya isim fa'il kepada dua bentuk ini yaitu fa'ilun dan fa'ilun itu lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Wayan bagi nakluhuma ila babi asifatil musyabbahati. Maka sudah selayaknya uh, kedua siroh tadi yaitu fa'ilun dan fa'ilun itu keduanya dibawanya ke kategori, ke, ke kategori ya, atau ke kelompok sifah musyabbahah. Nah, sifah musyabbahah itu adalah sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ini pembahasan yang berbeda. Ya. Nah, untuk sifat musyabahan itu nanti akan dibahas pada babnya. Ya, sehingga fa'ilun dan fa'ilun itu ya di sini disebutkan selayaknya dipindahkan atau dibawanya ke kategori sifat musyabbah. Wa hadhihi siyagu la tusagu illa min mastari fi'lin thulathiyin muta'addin. Dan siroh-siroh ini, atau bentuk-bentuk yang menunjukkan mubalaghah ini, itu tidak dibentuk kecuali dari masdar fi'il thulathi, tapi fi'il thulathi yang muta'addi. Ya, fi'il fi'il thulathi yang muta'addi, yang transitif yang memerlukan maf'ul. Ya, karena dia biasanya beramalnya kepada maf'ul. Ma'ada sigota fa'alin. Kecuali siroh yang bentuknya fa'alun, yang pertama tadi. Fatusogu minal muta'ati wal lazimi. Khusus untuk siroh fa'alun, itu dapat dibentuk dari masdar fi'il thulathi yang muta'addi dan juga lazim. Kalau keempat yang lain itu harus dari yang muta'addi. Kalau lazim itu yang intransitif, yang tidak memerlukan objek. Kita lihat catatan kaki. وَقَدْ جَاءَتْ أَيْضًا صِيغَةُ فَعُولٍ مِنَ اللَّازِمِ Dan sungguh telah datang juga sirah atau bentuk fa'ulun atau wazan fa'ulun itu dari fi'il yang lazim, yang tidak memerlukan maf'ul. Mithlu contohnya dohukin, ya dohukin, orang yang banyak bertanya. Maaf, dohukun orang yang banyak tertawa, ya orang yang banyak tertawa. Kemudian abusin, abusin itu orang yang banyak ya cemberut, ya banyak bermasam mukanya. Kemudian basyushin, ya basyushin itu adalah orang yang ya banyak gembira atau tersenyum. Lakinnaha maqsuratun 'ala sama'i. Tetapi penggunaan faul di sini itu terbatas pada sama saja. Artinya tidak dapat dikiaskan. Unzur ini dapat dilihat di An-Nahwul Wafi, ya pada kitab An-Nahwul Wafi, al mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhata Sittina wa Mi'ataini, pada halaman 260. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Qalam, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin afim." Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' kulla halafim mahin. Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya ada halafin, kemudian am mahin, ya halafin dan mahin. Itu semua mengikuti siroh mubalaghah. Kemudian hammazim masya'im binamim yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, itu semua juga sirah mubalaghah, hamazin, masyain, ya kemudian binamimin, kemudian manna'il lil khairi mu'tadin athim. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Ya, ada manna'in, ya, banyak menghalangi perbuatan baik, lil khairi. Kemudian athim, ya banyak dosanya. Wahia la tajri ala harakati mudhari'iha wa sukunatihi. Dan siroh mubalaghah ini itu tidak mengikuti harokat-harokat mudhari'nya dan sukun dari mudhari'nya. Ini merupakan pembahasan dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fiil. Ya, dikatakan dia hanya dapat eh, isim fa'il yang tidak bersambung dengan al, itu hanya bisa digunakan untuk hal, ya keadaan sekarang dan mustakbal untuk masa yang akan datang, karena dia mengikuti fiilnya dari sisi harokat dan sukunnya. Nah kalau ini, eh, si Romu mubalaghah itu tidak mengikuti harokat mudoriknya dan sukunnya birrogmi walaupun min istimaliha ala hurufihil asliyati. Ya walaupun sighah mubalaghah itu mengandung huruf-huruf mudhari yang asli. Walihada dan oleh karena itu umilat ala smil fa'ili la alal fi'li. Ya oleh karena itu dia ya dibawanya itu kepada isim fa'il bukan kepada fi'il bisyurutil madhkurati fismil fa'ili dengan syarat-syarat yang disebutkan pada isim fa'il. Artinya untuk dapat beramal itu amalannya sama. Maaf. Untuk dapat beramal itu syarat-syaratnya sama dengan syarat yang disebutkan pada isim fa'il. Karena disebutkan untuk dapat beramal itu ya seperti untuk menasobkan untuk menasobkan itu dia harus di, untuk makna hal atau mustakbal atau bersandar kepada sesuatu. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, fa'alu naumi fa'alu nau fa'ulun fa'ulu ila akhirihi. Ya, ay maksudnya, inna sighata fa'alin wa mif'alin wa fa'ulin tughni inda iradatal kathrati an sighati fa'ilin. Ya karena atau bahwa bentuk atau struktur fa'alun kemudian mif'alun dan fa'ulun itu cukup ya, ketika dikehendaki makna dari sirah fa'il atau isim fa'il yang kathroh, yang menunjukkan banyak atau sangat. Jadi itu maksudnya sirah mubalaghah. Ai maksudnya anis mil fa'ili. Yang menunjukkan makna isim fa'il. Thumma dhakaro, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, anna hadihi siyagha tastahikku ma yastahikkuhu fa'ilun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, bahwa sirah siroh ini, bentuk-bentuk ini, itu pantas menerima apa yang diterima oleh fa'il. Nah, apa saja itu minal amali, yaitu dari sisi amalan, artinya si mubalaghah juga layak untuk beramal sebagaimana isim fa'il, indastifa isyurutil madhkurati fismil fa'ili. Ketika terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan ya pada isim fa'il. Yaitu tadi untuk hal dan istiqbal, untuk keadaan sekarang dan masa yang akan datang, kemudian bersandar kepada sesuatu. yang seperti kepada um, istifham, ya, penafian, nida, dan lain sebagainya. Kemudian thumma bayyana anna isti'mala sighatai fa'ilin wa fa'ilin qalilun fil Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa penggunaan dua sirah yaitu fa'ilun dan fa'ilun itu sedikit ya, di, di ucapan orang Arab untuk menunjukkan makna mubalaghah bin nisbati thalathatil uwali jika dibandingkan dengan tiga yang pertama yaitu fa'alun atau mif'alun atau fa'ulun kita lihat catatan kaki hunaka siyagun ukhra tufidul mubalagota. Ya, kemudian masih ada, ya, masih ada siroh atau struktur atau bentuk-bentuk yang lain yang dia itu membawa makna mubalagoh. Nah, apa bentuk yang lain tersebut? Wa minha diantaranya fi'ilun, yaitu mengikuti wazan fi'ilun bikasri awalihi wa tashdidil aini dengan mengkasrohkan fa'nya yang pertama kemudian mentashdidkan ainnya wal aktharuna ala annaha ayyatun dan kebanyakannya penggunaan untuk wazan fi'ilun sebagai sirah mubalaghah itu sama'i ya tidak dapat dikiaskan pada mayoritas keadaannya Waqad dzakara Ibnu Qutaibah dan sungguh Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala telah menyebutkan fi Adabil Katibi pada kitab beliau Adabul Katib Safhata thalathina wa thalathimi'atin pada halaman 330 annahu katsirun. Ya menurut Ibnu Qutaibah itu banyak yang menggunakan atau banyak kata yang mengikuti wazan fi'ilun dan dia itu digunakan untuk makna mubalaghah. Mithlu contohnya sikirin ya, contohnya sikirun pemabuk wa khimirin kemudian khimirun peminum khomer kemudian wa isyiqin ya contohnya isyiqun yang terkasih wa sikitin contohnya sikitun pendiam jadi banyak yang mengikuti wazan fi'ilun Wa idza thabatat kathratuha. Dan jika ya sudah ditetapkan banyak yang mengikuti wazan fi'ilun, falimadza la yasihhul qiyasu. Maka mengapa ya tidak boleh dikiaskan kalau sudah banyak yang mengikuti wazan tersebut? Ya. ya ini pendapat dari Syekh Hamdullah Al-Fauzan. Mengapa sama'i? Mengapa tidak dikiaskan? Karena banyak penggunaannya dalam bahasa Arab. Wa qad qarraral majmaul lughawiyyul qahiriyyu annaha qiyasiyatun. Ya, bahkan sungguh uh, ya federasi atau uh, dewan bahasa dari Kairo itu sudah menetapkan bahwa fi'ilun ini ya sirah fi'ilun itu dapat dikiaskan untuk siroh mubalaghah. Wa minha mif'alun dan contoh yang mengikuti siroh mubalaghah adalah mif'alun. Nahwu contohnya innahu mis'aru harbin. Sesungguhnya dia adalah orang yang banyak mengobarkan peperangan. Ai yaksuru ish'aluha. Ya maksudnya adalah ya banyak mengobarkannya, ya, banyak mengobarkan peperangan. Unzur ini dapat dilihat di An-Nahwul Wafi Al-Mujallada Thalitha jilid ketiga Safhata Tis'in wa Khamsina wa Mi'ataini pada halaman 259. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan lil mutsanna wal jam'i min ismil fa'ili wa siyaghil mubalaghati amalul mufrodi. Jadi untuk isim fa'il dan siroh mubalaghah yang musanna dan jamak itu amalannya seperti amalannya mufrod. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-434 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma siwal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wasyuruti haitsu ma amil. Ya. Kemudian beliau mengatakan maka dan apa yang selain mufrad yaitu dari isim fa'il dan sirah mubalaghah itu ju'ila fil hukmi wasyuruti haitsu ma amil itu dijadikan baik dari hukum dan syarat-syaratnya itu sama dengan isim fa'il dan sirah mubalaghah. Jadi baik bentuknya musanna atau jamak itu sama hukum dan syaratnya. Haitsuma amila ya ketika itu dia beramal. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan ai maksudnya inna ghairal mufradi ya bahwa yang tidak berupa mufrad selain yang mufrad berarti yang musanna dan jamak minis mil fa'ili wa amfilatil mubalaghati yang dibentuk atau yang selain mufrad dari isim fa'il dan ya bentuk yang menun atau struktur yang menunjukkan makna mubalaghah mithlul mufradi fil amali wasyuruti itu sama dengan mufradnya dari sisi amalan dan syaratnya. Fayadakhulu fi dhalika al muthanna Maka yang masuk dalam ghairul mufrad itu adalah muthanna wal jam'u dan juga jamak. Sawaan kanal jam'u jam'a saliman, ya sama saja baik itu jamaknya adalah jamak mudzakkar salim au jam'a mu'annafin atau juga jamak muannaf au jama'a taksirin atau jamak taksir. Itu semua sama, bisa beramal seperti amalan fiil, tetapi hukum dan syaratnya itu sama dengan mufradnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat kedua 2 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala aminal baital haram wala aminal baital haram ya dan tidak atau janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram maka apa? Fa'amina ismu fa'ilin. Maka lafat amina itu adalah isim fa'il. Wahuwa jam'u mudhakkarin. Ya, salimin atau salimun bisa. Wahuwa jam'u mudhakkarin salimun. Itu adalah jamak mudhakkar salim. Mufraduhu amun. Ya, yang mufradnya itu adalah amun. Kemudian jamaknya amuna atau amina. Wa amila amalal mufradi dan sungguh dia beramal seperti amalan mufrad. Fanasobal maful bihi maka lafat amina itu dapat menasobkan maf'ul bih. Yaitu apa? Al-baital haroma, yaitu lafat al-baital haroma. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Dan fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Kemudian waminhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Ya, wadzakirinallah katsiran wadzakirat yaitu orang-orang yang banyak yang menyebutkan nama Allah dan juga ya laki-laki yang banyak menyebutkan nama Allah dan juga para wanita yang menyebutkan banyak menyebutkan nama Allah. Falafdul jalalati Allah, maka lafdul jalalah Allah mansubun bi adzakirina. Itu mansub karena lafat adzakirina Wahuwa jam'u dhakirin. Dan lafat adzakirina itu jamak dari isim fa'il dhakirin. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang ada pada uh, eh, lafat adzakirina. Wa qawluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman khusya'an absaruhum khusya'an absaruhum sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka fa absaruhum fa'ilun li khusya'an maka lafat absaruhum adalah fa'il bagi lafat khusya'an wa huwa jam'u khashi'in dan itu adalah jamak dari isim fa'il khusyain. Wa min amthilati jam'i siyagil mubalaghati qawlus syairi. Dan di antara contoh dari jamaknya siyagil mubalaghah itu ada pada ucapan penyair. Ya, di mana seorang penyair mengatakan, Thumma zadu annahum fi qawmihim gufurun zambahum ghairu fukhur. Ya, kemudian mereka menambahkan bahwa mereka yaitu sudah memaafkan ya kesalahan-kesalahan mereka pada kaum mereka. Ghairu fukur, ya tanpa membanggakan diri atau sombong. Maka di sini apa? Atau kita lihat catatan kaki, ghairu itu adalah khobarun fanin li anna. Ya, jadi lafat ghairu adalah khobar yang kedua bagi anna, jadi khobar anna yang kedua marfu'un yang dia itu dibaca marfu. Fa'amala syairu jam'a sighatil mubalaghati ghufurun. Maka syair, penyair itu membuat jamak dari sighah mubalaghah yaitu ghufurun itu beramal seperti amalan fi'il. Wa huwa jam'u ghafurun atau jam'u ghafurin dan ghufurun itu adalah jamak dari ghafurun yaitu sighah mubalaghah. Itu kemudian apa? Amalal mufradi beramal seperti amalannya mufrad. Fanasobal maf'ul bihi dzambahum. Maka dapat menasobkan maf'ul bihi yaitu lafat dzambahum. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang terkandung pada lafat ghufurun. Ya, kemudian yang berikutnya jawazu idhafatismil fa'ili ila maf'ulihi au nasbihi lahu. Yaitu bolehnya mengidhofahkan isim fa'il kepada maf'ulnya atau boleh juga yang menasobkan maf'ul bih karena isim fa'il. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-435. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wansib bidhil i'mali tilwan wakhfidi wa huwa linasbi ma siwahu muqtadi. Ya. Yaitu nasabkanlah dengan ini ya dengan amal ya dengan beramal maksudnya Eh, yang beramal tadi isim fa'il. Ya, kemudian uh, isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat. Tilwan yaitu ketika maf'ulnya itu terletak setelahnya, yang terletak langsung setelahnya. Wakhfidi kemudian boleh juga dimajerurkan. Ya boleh dinasobkan, boleh dimajerurkan. Nah, kemudian ada ini wahwalinas bima siwahu muqtadi. Nah, kalau misalnya dimajrurkan tetapi isim fa'il tersebut berasal dari fi'il yang memerlukan lebih dari satu maf'ul. Ya, katakanlah memerlukan dua maf'ul atau tiga maf'ul. Maka maf'ul yang pertama itu dimajrurkan, ya. Kemudian maf'ul yang lain, yang kedua dan ketiga itu tetap dinasobkan. Itu maksud dari syair ini. Kemudian Syekh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan taqaddama annasmal fa'ili ya'malu 'amalal fi'li bi syartaini. Telah berlalu penjelasan bahwa isim fa'il itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya namun dengan dua syarat. Dua syaratnya apa? wahuma kaunuhu lil hali awil istiqbali yaitu penggunaannya itu harus untuk masa sekarang atau masa yang akan datang ma'atimadihi ala syai'in mimma taqaddama ya dengan bersandar kepada ya, sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya ya tadi kalau tidak istifham ya kemudian nafi atau nida dan lain sebagainya Wadzakarohuna, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan di sini anna wujuda syartainil madhkuraini la yujibu al amalas mil fa'ili. Anna wujuda syartainil madhkuraini la yujibu amalas mil fa'ili. Bahwa terdapatnya dua syarat yang disebutkan tersebut itu tidak kemudian mengharuskan atau mewajibkan isim fa'il tersebut beramal. Ya, misalnya dua syarat itu terpenuhi, tidak kemudian wajib untuk beramal. Bisa juga tidak, bisa juga diidofahkan. Bal yajuzu idofatuhu ila maf'ulihi. Ya, bahkan boleh juga, walaupun kedua syarat tersebut terpenuhi, tetapi boleh juga diidofahkan kepada maf'ulnya. Bisharti an yako'a ba'dahu Ya, dengan syarat maf'ulnya itu terletak tepat setelah isim fa'il tersebut. Fala yafsilu bainahuma fasilun. Maka antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan, tidak ada sesuatu yang menyela di antara isim fa'il dengan maf'ulnya. Fatakulu, maka engkau katakan, Hadha katibunid darsa. Ini adalah seseorang yang menuliskan pelajaran. Atau boleh juga di ini kalau katibunnya dianggap beramal, kemudian ad-darsa dianggap uh, maf'ul bihnya kemudian dibaca mansub. Atau boleh juga au katibut darsi. Ya, katibut darsi. Ya, ini atau katibut darsi. Ya, e, diidofahkan. Maknanya sama, ini adalah penulis pelajaran. Wa minhu qauluhu dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha balighu amrih innallaha balighu amrih sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya ya faqad qara'a hafsun bil idhofati maka sungguh salah seorang ulama kiroah yaitu Hafiz itu membacanya seperti ini. Ya innallaha balighu amri dengan diidofahkan. Dan kita tahu bahwa ya riwayat ini Hafiz ya, dari Asim an Asim itu ya, riwayat yang paling populer ya, di negeri kita. Maka kita ya kebanyakan bacanya innallaha balighu amri. Wakoro al-baquna bitanwini. Akan tetapi ulama kiroah yang lain, ya berarti ini kiroah yang tujuh, berarti enam ulama kiroah yang lain, itu membacanya dengan tanwin, berarti balighun. Kemudian wanasbi amruhu atau amrohu. Ya, jadi innallaha balighun amroh innallaha balighun amroh. Itu ulama kiroah yang lain membacanya seperti itu. Alal maf'uliyati. Karena lafat amrohu itu dianggap sebagai maf'ulnya. Qala makkiyun, ya berkata makki, itu ulama kiroah, beliau mengatakan, Wahuma lugotani fi ithbatit tanbini fismil fa'ili. Dan kedua cara membaca tersebut itu adalah dua dialek ya, pada menetapkan tanwin ya tanwin ini menetapkan tanwin pada fismil fa'ili pada izim fa'il ya berarti balighun itu menetapkan tanwin Ida kana bimaknal hali awilis dikebali. jika maknanya itu makna yang sekarang atau masa yang akan datang. Wahadfihi atau dengan menghapus tanwin menjadi innallaha balighu amri. Yaitu dua dialek atau cara membaca. Waqad madhalahu nadhairu dan sungguh telah berlalu sebelumnya yang serupa atau sama dalam pembahasan ini. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Kashfu Al-Mujallada Thaniya, jilid kedua, Safhata Arba'in wa Ishrina wa falafimiatin pada halaman 324. Kemudian beliau melanjutkan, Fa'inka maf'uluhu ghoirotalin lahu. Nah, jika maf'ulnya itu tidak tepat mengikuti isim fa'il. Ya, bi'an fasola bainahuma fasilun, di mana antara isim fa'il dengan maf'ulnya, itu ada sesuatu yang menjadi perantaraan, ada sesuatu yang menyela. Wajaba nasbuhu, maka wajib untuk menasabkan maf'ulnya. Ya, jadi kalau antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu ada suatu kata yang menyela, yang menjadi perantaraan, maka wajib menasobkan maf'ul bihnya. Mengapa? Lita'adzuril bisa bisababil fasli. Ya, karena uzur atau tidak mungkin untuk mengidhafahkan karena ada yang menyela di antara mudov dengan mudov ilaihinya. Jadi ada uzur di situ karena antara mudov dengan mudov ilaih itu ada kata yang lain. Ya, maka di sini wajib dinasabkan maf'ul bihinya. Nahwu contohnya Hada katibun al-yauma at darsa katibun katibunil yauma darsa Ini orang ini merupakan penulis pelajaran pada hari ini. Maka perhatikan antara isim fa'il katibun dengan maf'ulnya yaitu ad-darsa itu ada kata yang menjadi perantaraan yaitu al-yauma yaitu dzarafnya. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka perhatikan di sini itu ada ja'ilun. Ya ja'ilun itu isim fa'il. Kemudian maf'ulnya yang mana? Kholifatan. Nah, di sini kholifatan itu wajib dinasabkan. Karena apa? Antara isim fa'il dengan maf'ulnya itu ada perantaraan yaitu jarma majrur fil ardi. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana lismil fa'ilil mustawfi lisyuruti maf'ulani au thalathatun. Dan jika eh, maka jika isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat untuk beramal seperti amalan fiilnya itu memerlukan dua maf'ul atau memerlukan tiga maf'ul. Maka bagaimana wa udhifa ila wahidin minha maka diidhofahkan di salah satu di antara maf'ul-maf'ul tersebut. Ya, misalnya maf'ulnya dua, ya berarti diidhofahkan kepada salah satunya saja, misalnya yang pertama. Kalau maf'ulnya perlu tiga, ya diidhofahkan ke salah satu dari ketiganya. Kemudian apa? Wajaba tarkul baqi maf'ulan bihi mansuban kama kana. Kemudian maf'ul yang tersisa bagaimana? Wajib membiarkan maf'ul yang tersisa itu sebagai maf'ul bih yang dibaca mansub sebagaimana sebelumnya. Ya. Nahwu contohnya ana dhannu Khalidin musafiron. Ana dhannu Khalidin musafiron. Saya menyangka Khalid sedang bepergian. Nah, kita tahu zon dhonun itu isim fa'il dari dhonna. Dhonna itu memerlukan dua maf'ul. Asalnya apa? Ana dhonun kholidan musafiron. Ana dhonun kholidan musafiron. Ada dua maf'ul di situ. Kemudian kholidan sebagai maf'ul yang pertama itu diidofahkan. Menjadi ana dhonu kholidin musafiron Nah, kemudian musafironnya bagaimana? Itu tetap dibaca mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Kemudian yang contoh yang berikutnya. A'anta mukhbiru isomin as-safaro A A'anta mukhbiru isomin as-safaro Apakah engkau memberitahu Isom bahwa perjalanan kita atau perjalanan itu sebentar lagi? Nah, di sini ada mukhbiru. Mukhbiru itu isim fa'il dari akhbaro yukhbiru. Dan akhbaro, akhbaro yukhbiru itu termasuk fi'il yang memerlukan tiga maf'ul. Jadi asalnya apa? A'anta mukhbirun aisoman as-safaro koriban. Ada tiga maf'ul di situ. Maka maf'ul yang pertama aisoman diidofahkan menjadi mukhbiru aisomin. Kemudian as-safaru qoriban sebagai maf'ul yang tersisa itu tetap dimansubkan sebagai maf'ul. Wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wansib bidil i'mali ila akhirih. Ai maksudnya wansib bidil i'mali dan nasobkanlah dengan amalan ini ai sahibul i'mali yaitu yang ya melakukan amalan tersebut apa itu wa huwasmul fa'ilil mustawfi lisyuruti yaitu isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat tilwan ya apa maksud dari tilwan ai maf'uluhu alladhi yatluhu wa yaqa'u ba'dahu yaitu maf'ulnya yang mengikutinya dan terletak setelah isim fa'il au jurrahu biidofatihi ilaihi atau boleh juga dimajrurkan dengan maf'ulnya itu diidofahkan kepada isim fa'ilnya fa nasmul fa'ili yatatallabu aktsara min maf'ulin dan jika isim fa'il itu memerlukan lebih dari satu maf'ul wa udhifa ilal awwali maka yang pertama itu diidofahkan kepada isim fa'ilnya nusiba ma'adahu dan yang selainnya itu dinasobkan sebagaimana contoh yang ada di paragraf sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.